Kemudian ada orang tanya, membaca Quran dengan hati bagaimana? Kalau dengan hati itu tidak baca itu. <laughs> menghafalkan apa ingat-ingat jadi membaca itu mesti apa ada suara yang namanya membaca itu kiroah kiroah ya kiroatan ya itu membaca membaca membaca ini ada suara kalau dalam hati itu tidak membaca, meng, meng, mengangen-angen. Adalah. Nah, jadi mengangen. Jadi angen-angen sulit. Maka orang junub, orang junub atau pernah permuhatan nifas membaca Quran tidak boleh, mengangen-angen Quran dalam hatinya boleh. Ada orang junub sudah dia dalam hatinya ini ada geraknya Quran apa hatinya ini ya jadi dalam hati ada. tapi bisa tidak itu boleh tapi kalau membaca ini nggak boleh sekarang orang sholat. Sholat wajib baca fatihah. Wajib membaca fatihah. Fatihah dibatin dalam hati, sholatnya tidak sah. Kadang-kadang ada orang sholat, eh, ada, eh, ada orang sholat. Sholat fatihahnya dibatin. Banyak itu. Ini harus diperhatikan. Allahu Akbar. Sudah. Ini bibirnya gerak, bibirnya gerak. Tapi tidak ada suara. Tidak bersuara, tidak baca. Hanya bibirnya gerak mengikuti hati. Gerak saja bibirnya dan mengikuti hati itu namanya batin, tidak sah. Sebab harus ah dibaca Fatihah itu. Malah membaca ini syaratnya ikhrajul huruf min rijiha Harus mengeluarkan huruf. Sudah. Syarat lagi harus dia sendiri mendengar. wa'an an yas'a nafsahu an yasmi'a biha nafsahu dia memperdengarkan pada dirinya sendiri itu dia bacaan nah, ini masalah jadi bacaan bacaan tahu jadi semua rukun kauli dalam sholat tidak boleh dibatin. Itu bukan membaca, jadi melihat Quran dan angen-angen. Belum baca itu. Jadi melihat Quran melihat dengan hati saja. Jadi matanya melihat Quran, hatinya angan-angan. Sama dengan baca surat saja, pikir. Ya, Gak, gak baca ini. Ya, itu bukan membaca. Kalau membaca mesti ada apa? Suaranya. Nah, ini masalah. Nah, begitu itu orang Junor, boleh asal nggak pegang taruh Qurannya dia lihat. Artinya yang apa? Yang gerak artinya mudah baca. Orang Junor. ha, haid dan nifas ini bu karena bukan apa namanya bukan baca jadi bolehkah membaca Al-Quran itu di hati nah, jawabannya itu bukan membaca angan nah, ini jadi yang dinamakan baca Quran fadilahnya sekian sekian sekian itu itu adalah membaca harus bersuara kalau kita ambil hadis, Nabi mengatakan man koroa harfan min bilang Koroa artinya membaca, termasuk fatihah dalam surat salat, surat dalam salat itu adalah membaca, membaca, membaca bersuara. Dalam hati ini adalah nangan-nangan boleh saja, satu jumlah betul boleh, hanya boleh. Baru Quran lihat, artinya saja yang keras Ini tuh Di mana saja? WC sudah duduk sampai fisik boleh bolehnya ada nah, hatinya memang hatinya sedikit kata kalau menurut ini sedikit kalbi seri lalu kedua dalam tanya masalah menyembelih ayam ayam banyak yang disembelih doanya satu kali bagaimana boleh nggak nah, membelih ayam itu tidak wajib mendoa baca bismillah pun hanya sunnah membelih ayam Nah sekarang baca bismillah, wah, yang maksud baca bismillah. Baca bismillahnya satu kali, boleh saja. Atau satu nyembelih satu bismillahirrahmanirrahim, lagi bismillah, eh, boleh saja. Tidak bismillah ya bu, boleh karena hukumnya hanya sun, sunat tidak wajib. Nah, kalau tanyakan boleh kan? Boleh saja. ambil motong ayam atau menyembelih ayam 25. Pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Yang lain sudah dapat bismillah kasih lagi. 25. Asal motonya betul kan boleh saja tuh. Tidak apa. Sudah pertama kalinya pun tidak pakai bismillah. Nah, ambil ayam, potong. Potongnya syariat ini. Ya, jasan boleh saja potong, ambil lagi potong, potong lagi. Tidak apa-apa, tanpa apa. Bismillah. Boleh saja. Afdalnya, sunnahnya pakai apa? Bismillah. ini ada cara-caranya. Jadi sunnah, sunnah. Jadi memotong ayam, kambing, sapi dan sebagainya sama juga. Jadi tidak pakai bismillah boleh karena bismillah ini sunnah. Jadi membaca bismillah dalam menyembelih menyembelih hewan adalah sunnah. Nah, itu tidak boleh sampai mati kalau saya mati nggak boleh menjadi maitah pantai kalau saya mati ya ditembak jangan dimak jangan digasak saya mati bulunya saja atau sayapnya jatuh sehingga masih hidup potong sembelih. Nah, jadi mau mau tapi demikianlah. Lalu masalahnya lagi orang perempuan nazar etikaf. Lalu setelah etikaf datang bulan. Nazar berapa? Empat hari umpama. Kalau lama ini atau jam-jaman. Nazar lima jam, Biar nazar lima jam di masjid. Baru naik masjid satu jam datang bulan. Wajib keluar. Keluar dari masjid. Tidak oh, boleh. Tidak jadi. Nanti dia mengkodok, mengulangi. Jadi wajib dia mengulangi. Karena belum selesai. Jadi perempuan nazar ketika sudah ke masjid. Kira-kira dapat satu jam. Ya, paling nanti lima jam. Atau sehari atau dua hari. Lalu datang bulan. Bagaimana? Ya sudah. Batal ya tikafnya. Keluar dari masjid kapan-kapan kalau sudah selesai sebersih mulai Masalah lagi ada orang jariah marmer atau tekel dan sebagainya poslen masjid sudah. Lalu ada orang memberikan poslen umumnya atau tekel ini di masjid. Lalu oleh takmir masjid ditaruh di WC, dipasangkan di WC. Ini boleh apa enggak? Dilihat yang wakaf tadi bagaimana? Kalau dia wakaf secara mutlak, ini pak untuk masjid. Kalau untuk masjid, tidak boleh dipasang di WC karena orangnya memutlakan suaranya apa menentukan ucapannya untuk masjid ada yang datang pusren atau tekel apa saja lah pak ini pak ya ini jariah saya wakaf ini tekel wakaf untuk masjid sudah dipasang di WC tempatnya istinja ini jelas tidak boleh karena WC itu bukan masjid nah, kalau orang mengatakan ini pak saya wakafkan untuk apa, kebutuhan masjid sampean kebutuhannya sekarang masjid ini butuh ada WC dibuka muka ini dipasang boleh enggak dia katakan satu boleh ya boleh saja karena untuk kebutuhan segalanya Ya, lah ya, boharonya, ya istrinya ada sangkainya. Nah, jadi harus hati-hati. Ternyata belinya beli setiap belinya Nah, sekian afdolnya yang lebih dibutuhkan. Jadi sekian afdolnya yang lebih dibutuhkan. Sekarang mana yang sangat dibutuhkan? sekarang orang wakaf ini sudah terserah sampean. Saya serahkan bapaknya buat apa? Pokok saya serahkan wakaf untuk kepentingan daerah mas. main masih macam-macam. Daerahnya ini ada besi ada ini, ada ini macam-macam. Bukan untuk masjid kan? ya. Bukan khusus masjid untuk terserah sampean. Lalu ini dipasang di mana yang lebih afdal? Yang sangat dibutuhkan. Karena sodako itu yang lebih afdal yang sangat dibutuhkan. Sekarang masjidnya sudah lengkap, sudah lengkap masjidnya. Sudah cukup. Hanya terasnya sana belum, tidak terasnya. Sekarang kamar mandinya belum, kamar mandinya tidak belum. Ini orangnya telah itu, Jadi mana dibutuhkan? Sebab so, kalau dia tidak dibutuhkan, ya, bagaimana ada artinya? Jadi kalau ada orang wakaf-wakaf itu kembalikan kepada syarat yang mewakafkan. Al-wakfu ala syartil wakif. Wakaf-wakaf itu syarat yang wakaf. Eh, jadi harus tahu. Tapi kalau nama masjid, jangan lagi dibenci. Ditaruh di madrasah pun tidak boleh. Namanya orang yang mengatakan ini saya wakafkan untuk masjid. Ditaruh di langgar, Surat tidak boleh. Ditaruh di madrasah tidak boleh. Kalau dikatakan di masjid ini, ditaruh masjid lain juga tidak boleh jadi al waqfu ala syartil waqif. nah ini ini takbir takbir masjid harus tahu kalau menerima atau panitia punya apapun tak ini wakaf harus tahu ini untuk apa digunakan apa kadang-kadang oleh wakaf itu menentukan tapi dalam keadaannya tidak bisa diterima bagaimana ada wakaf di masjid sebanyak babunya baik apa ini kafetnya sebagai anu wakaf pak saya wakaf Alfred ya tapi saya minta ditaruh di muka sok awan jawab saya dan ambil nanti bu maaf ini saya penuh dia buka sudah ada dan ini semuanya sudah bagus kalau sampai syaratkan begini wah kita nggak bisa kalau saya melakukan untuk masjid terserah kalau di belakang saya ingat terserah nanti bagaimana Wanda pak harus taruh di muka pak bisa tentukan tidak bisa karena sudah ada nah ini salah ini ini tidak bijaksana namanya. Kalau sudah ada apa tumpuk begitu, tumpuk-tumpuk sampai. Kalau semua kira 100 orang wakaf tahu di muka semua kan itu ini. <laughs> Bagaimana? Ya, di sini. Iya, harus bijaksana. Apalagi di masjid bagusnya apa bagus, wakaf yang tujuan minta ditaruh apa ditaruh di muka bagaimana nah ini tidak tidak bijaksana itu Kemudian ada takmir masjid membeli minyak wangi dari uang masjid untuk meminyaki karpetnya. Ini boleh nggak? Ah, uang masjid itu digunakan keperluan masjid. Sekarang mengapa karpetnya mau diminyaki? <laughs> nah ini masalahnya. Wah ini karpetnya umat tahu nggak enak dan sebagainya untuk orang-orang sholat dia tidak Kalau ini masih kepentingan masjid, kepentingan masjid. lihat. Akhirnya diberikan untuk bermasjid boleh. Nah, ini tulisannya. Jangan kepentingan bayar sini dia beri punya punya masjid pakai sendiri. <laughs> ini tidak boleh menurut saya. Kemudian ada orang kalau membaca doa tahlil dan sebagainya khususan ila ruhi sama khususan li ruhi ini bagaimana apa perbedaannya ya boleh saja sama ila li maksudnya saat kepada atau untuk jadi al itu ila arwahi anu anu anu wa khususan ila ruhi nah, sudah sama saja. Tapi lebih terkenal, lebih tersulit dipakai ulama-ulama ilah. Jadi pakai apa? ila wa khususan ila ruhi wa khususan ila ruhi kemudian yang ditanyakan lagi membaca ayat kursi mengapa dilakukan bismillah membaca Quran itu memang sunnah pakai bis. Tapi dalam ayat kursi ini sudah menjadi rangkaian di tengah-tengah. Baca Fatihah dulu, jadi sudah Lalu ayat kursi ini sudah langsung. Sama dengan kita baca Quran sudah langsung. Ini tidak usah pakai bis bismillah. Mulai saja. Kalau mulai mau baca, sekarang mau mulai baca bismillah ayat kursi, pertama kali baca sunnah bismillahirrahmanirrahim. Setiap baca Quran, sunnah baca bis Malah ta'awud sekali. Nah, pertama kali ta'awud. saya Quran, Quran, Quran, Quran, Quran, Quran, Quran, Quran, baca Quran, Quran, Quran, Quran, Quran, Quran, Quran, Quran, Quran, Quran, Quran, Quran, Quran, yang sunnah pertama itu adalah a'udzu. terangkan dengan bismillahnya sekali. Ini dalam rangkaian dalam Fatihah, terus Al-Kursi, Qulhu dan sebagainya. Nah, karena Qul ini dibaca satu surat, surat yang ada bismillahnya, walaupun bismillah ini tidak masuk lingkungan surat, tapi pembukaannya ada bismillah dibaca sekali. Nah, ini bisa, dan bisa. Bisa, baca, baca, baca. Tapi afdalnya ya, Dua-duanya tiga kali. Ya, tiga kali berikutnya tiga, tiga kali. Ya, oh, bismillah, ya bismillah semua. Karena surat oh, iya. satu surat, satu surat, satu surat. Sesuai lengkapkan sesuai dengan isi Al-Quran. Walaupun bismillahnya tidak masuk ayat daripada Qul lain Fatihah. Eh baca sekali. Jadi julan. Ya julan. Julan. Afdalnya itu julan. Lalu ada orang banyak orang mempunyai toko jual belinya tanpa ijab kabul. Al ijab al kabul itu ijab kabul. Cuma lama-lama ijab kabul. Diringkas jadi cap kabul. Sapi kadang keliru cap kabul. <laughs> Yang ditanya keliru cap kabul. <laughs> eh, itu aja. Jadi cap cap kabul. Jadi ijab ijab kabul ini siroi ijab kabul menjadi cap cap bukan cap tapi cap kabul cap kabul. Ya, nah ini. Nah, sekarang jual lebih ini boleh gak apa-apa sudah orfan ini. eh maksudnya sudah orang jual ini sudah ikut jual dia beli ya, tapi afdalnya dia pakai saya jual, saya beli. Umumnya kita ke toko apa sudah nggak apa-apa, boleh saja. Kadang-kadang sudah tahu ada harganya dan sebagainya memang dia niat jual. Dan bukanya sudah untuk jual. Yang beli sudah beli. Nah, boleh saja. Sudah ini beri bawa bungkus, mau bayar uang sudah. Kalau tidak katakan saya jual, saya beli, nah, itu sudah boleh. Jangan lagi toko ini biasa-biasa kan banyak. Nah, tapi afdolnya pakai saya jual, saya biasanya sudah kan? la saya rasa demikian dan masih ada soal insya Allah kita jawab muka dan ada beberapa yang minta barokah fatihah muka mendapat apa yang dimaksudkan dengan barokah al-fatihah الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد من هديت وعافنا من عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اجرنا من ضرر وعافنا من مطر اللهم اجرنا من ابتلاء وعافنا من ابتلاء اللهم ارزقنا من الهدى فرغنا من الصعب على الازكاء من اخلاق اليدا ومن ازكى زرها من عافيه ولا من الدنيا خيرا من اخذ عينها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وعذاب النار اللهم اغفر شر الفتن والهمز والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين والصدق الكافرين بما شفاء وكما شفاء انك على كل قدير اللهم انفعنا بما علمتنا شر به ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا شر به ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا شر به ينفعنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا فيما رزقتنا اللهم ارزقنا وارحم واهلنا واولادنا وذرياتنا المسلمين اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا حلالا طيبا وعمرا طويلا واقف بطاعتك يا الله مع الصحة والسلام والعافية القوة والمكان والنصر من الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ودخل ودخل معصوما وعملنا من مقبولا وسعينا سعيا مشكورا وجهادا جهادا منصورا ودمنا جملا مغفورا اللهم ربنا تقبل منا انك عليم وتب علينا انك تواب رحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا القوم الكافرين اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه لنا في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وارحمنا وصلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة